sorry ya sorry karena sekali lagi kewan itu gak dikai akal gak ono rime tancap gas terus wedus lanang ketok wedus wedok no pinggir dalan nah, wedus wedok ini bokongnya diubah-ubah no ambek buntutnya ter ter ter langsung tancap gas melawayu celingkri plukup plukup plukup plukup plukup Lah saiki lek ana bocah lanang ketok bocah wedok ayu lho kok umur tancep gas terus kok celingkri itu berarti lebih rendah nilainya daripada para wedes-wedes kalian yang saya hormati lah ini saiki Masya Allah prihatin kan sekarang lagi banyak pemilu perkawinan hamil dahulu Masya Allah, Masya Allah. Mulane nggih, mulane. Iki cukup ora iki waktune yo, Yo yo. Manusia dikai nafsu agar punya kehendak keinginan terus dikai akal agar bisa menjadi pertimbangan agar bisa menjadi rem sehingga manusia ini lebih hebat daripada makhluk siapapun ketika akalnya dimodifikasi dengan keindahan nafsunya akalnya divariasi dengan keindahan nafsunya akalnya itu dihias dengan nafsunya dan nafsunya dikendalikan dengan kehebatan akalnya manusia hebat mulai ibadahnya menungso iso variatif semacam macam nyambut gawe iso bernilai ibadah sama iso ngaji iso wiridan iso solawat iso sholat iso poso iso macam-macam dan ini tidak dimampui oleh makhluk yang lain sekalipun itu malaikat. Malaikat itu uripe monoton. Sesuai dengan patron dari Allah, apa dia diciptakan tugasnya untuk apa? Ya ikutok tok sing dilakoni. Malaikat sing ditugasi sujud, mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman. Niku iso ya mek sujud, kon rukuk yo gak iso. Pinter sampean karo malaikat itu. Kowe kok kaya ora ngandel modele tak omongi. Malaikat iki ngono, monoton. Malaikat sing ditugasi rukuk iku ya uripe mek rukuk tok. Ya ora tau sujud, kon sujud juga iso. Malaikat yang ditugasi tasbih, halo. Lah itu tugasnya ya mek subhanallah subhanallah subhanallah suruh baca zikir yang lain. Gak iso. Iso ya mek subhanallah iku tok. Malaikat yang ditugasi istighfar ya astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Suruh baca yang lain nggak bisa. Malaikat yang ditugasi takbir ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kaya FPI ngono dele. Allahu akbar tok isine wis. Kongkon wiridan liyane gak iso. Malaikat yang ditugasi La ilaha illallah ya la ilaha illallah la ilaha illallah. Katek monoton, Nada ngono iku, modele ngono iku, lagune ngono iku, gayane ngono iku. malaikat. Nek wong kene lak gak Podo-podo la ilaha illallah lagune seje-seje, nontok-nontok kanggone. Kanggo azan ya kudu melengking panggilan salat jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngono. Ngelek kanggo takbiran seje meneh. Kudu syahdu menyentuh kalbu, melas. Makane sing ngrungokno ya nangis. Nek takbiran malam riyo ya kula, Bro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba nafas la ilaha illallah. La ilaha illallah wallahu akbar. Kak krasa sing ngrungokno iso tes, tes brebes mili, nangis. Ya, padahal Ramadane ya ora poso. Krungu takbiran iki mentolo nangis. Seje seje ngono lho. Nah, nek kanggo solawatan kaya Habib Syekh ngono kae. Miftahul jannah La ilaha illallah Dewi meneh kanggo wiritan mari salat ya La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngono ana sing lagune nangis no wong nelongso krungu ini gak nangis gak percaya aku La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kanggo kematian Mari disolati Biasanya ana sing sambutan Ya makili keluarga Para bapak, para sederek, sedaya jamaah Matur suwun penghormatan lan ibun Nah, salajengipun monggo jenazahipun Pak Kapolsek niki uh, <clears throat> kita bidalaken datang makbaroh nyusul Pak Lurah ingkang sampun tindak rumiyin. Ya ngono iku dewe dewe Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Okay. Lah terus Iku malaikat. lem kita ini hebat cuman manusia bisa menjadi jahat bisa menjadi jelek gara-gara hawa naf nyauto hawa naf nafsu hawa itu keinginan nafsu itu diri sendiri menungso sing api itu kudu mengikuti keinginannya Gusti derek kersane Gusti banteri mengikuti kehendaknya Gusti Allah lah ketika mengikuti keinginan diri sendiri iku sing gak rakno menungso dadi eh le jenengan kemutan satu riwayat ketika Allah hendak menciptakan manusia niki Gusti Allah nugasno empat malaikat yang dipilih oleh Allah yang empat malaikat ini punya nama akhiran podo il halo langsung didongani tadi terus ya weh sing mulai jarno mulai yuk kebelet kudu ngoyo yuk malaikat yang punya nama akhiran il itu adalah malaikat yang dalam tanda kutip super yang hebat malaikat-malaikat pilihan siapa mereka? Jibril, Mikail, Israel dan Israfil nama akhirnya akan sama-sama il nek tugasnya kalau yakin yang mereka sapal kabeh Gue pelajarannya arek TK Jibril tugasnya menyampaikan wahyu Mikael tugasnya membagi rizkiku Israel tugasnya mencabut nyawamu saya karepku toh baleni baleni Jibril tugasnya menyampaikan wahyu tapi tidak kepada Nabi Jari Jibril tugasnya menyampaikan wahyu Mikael tugasnya membagi rizkiku Israel tugasnya mencabut Israfil tugasnya meniup sangkakala trompet itu loh trompet itu tanda kiamat aku tahu nih karo arah terusnya malaikat Israfil niku tugasnya nyebul trompet gitu aku yang jawab yo <laughs> aku yang wis karuan cah cilik ero tak meneh Lah terus lek trompete pun dijebul niku tandane kiamat nggih. Aku yo yo aku yo ngono. Ngono ku sik takon meneh. Lah sakniki trompete pun disebul ta dereng. Tak jawab durung. Tapi wis dimut aku. Lha iki aku gak ngawur, Bro. Wong Gusti Allah sadurunge gawe donya iki gawe sur. Sangka kala itu diserahno malaikat Israfil. Israfil, dalam Gusti muten iki, dimut wisan. Cuma aja disebul dhisik nunggu instruksi. Lah iku nyebule lek wis kiamat. Areke tak jelasno ngono terus ngomong, "Oh, berarti nyebule ngentosi kiamat nggih." Yo, aku ngono sik takon meneh. Lah terus nek nyebule ngentosi kiamat terus saiki malaikat Israfil itu tugasnya lapo ngono jane. aku gregeten ya tak jawab, ngresiki trompete aku ngono. Lah apa adek diresi? Yo yo lah nek trompete kotor, engko sampe neyeng tayangan waya ono instruksi kiamat kau cuma muni seperapat. berarti sing kiamat lama seperapat, sing telung perapat lah gagal kiamat uang ini pertanyaan yang genah jawaban yang genah yang pertanyaan yang gregetno jawaban ini niki lah ono tuh sing nyesek-nyesek gue, sing tahlilan bid'ah yasinan bid'ah istighosahan bid'ah solawatan, bid'ah ngono gitu loh. Aku tak takoni dasarmu apa ngarani tahlilan kok elek iku lho. Eleke nondi lek jajal nang ngomong. Wong sing diwaca ya kalimah-kalimah thayyibah, kumpul-kumpul ya silaturahim, isine daharan ya sodakawan Eleknya lo di mana? Oh, tidak ada ajaran dari Rasulullah. Ya kalau tahlilnya bagus, dia ngomong ngono. Karena tahlil itu kalimat la ilaha illallah itu namanya tahlil. Kalau subhanallah namanya tas. B. Kalau Allahu Akbar namanya takbir lah kalau la ilaha illallah namanya tahlil dia beralasan begitu kalau tahlil bagus oleh yang tidak boleh ikut tahlilan aku semula loro hatiku Podo Yasin ya oleh iku surat Al-Qur'an termasuk afdalul ibadah maca Al-Qur'an sing gak oleh ku Yasinan Aku gregeten to wong model ngono kuwi nemu aku tak jawab. Oh berarti nek tahlil oleh nek tahlilan gak oleh. Yo, yasin oleh nek yasinan gak oleh. Yo, ya aku murang-muring tak omongi. Kowe saiki nganggo sarung to. Nek sarung oleh, nek sarungan gak oleh. Kowe ra nganggo kathok to saiki. Lah nek kathok oleh, nek kathokan udah ya.